감 Amen. tambah panjang umur semakin mendekat saat dimana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk tiada lain tazawwud saudara-saudara apa-apa diberi oleh Allah. Tapi ingat, kajian Nabi Dawud man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minhum. Orang mukmin manapun yang tidak peduli dengan kehadiran mukmin yang lain menjadi orang-orang Palestina. Setiap hari puluhan orang Islam meninggal dunia, mereka saudara kita. Mereka yang dikatakan oleh Allah innamal mu'minuna ikhwah, mereka orang mukmin, kita orang mukmin, dijalin persaudaraan oleh Allah. Saudara kita mukmin gelisah kita malah Alkitab Al-Imam beliau mengatakan bahwa gembira, bisa merasakan kenikmatan, sedangkan muslim yang lain dalam keadaan majelis yang mulia ini ayo jangan lupa kita doakan saudara kita muslim tersebut khususnya yang ada di Indonesia umumnya sekitar kaum muslimin yang hadir di majelis yang mulia ini dan segenap kaum muslimin yang ada di sekitar kita bagi diri panjang umur untuk taat kepada Allah hingga kita mendapat terus khatimah amin ya rabbal alamin Allahumma ya Allah bijahi nabiyika Muhammad dengan perantara kecil Nabi Muhammad ya Allah dengan perantara kecintaan kami dengan beliau baginda Muhammad perantara majelis zikir kami ya Allah dengan perantara majelis salawat mulia dan mulia ini ya Allah dengan perantara dan atau waktu tempat yang paling dicintai ini ya Allah masjid kabulkanlah segala doa kami ya Allah berikanlah semua hajat kami ya Allah hajat dunia maupun hajat akhirat Allahumma ya Allah dan iman ya Allah Jika kami meninggalkan dunia ini dengan keadaan husnul khatimah ya Allah Allahumma ya Allah Umur yang panjang jangan kau jadikan hujah yang memberatkan kami nanti kelak di hadapan ya Allah Jadikanlah umur yang panjang ini ya Allah Untuk hujah yang meringankan kami nanti di hadapan ya Allah Panjang umur ini makmur dengan taat ya Allah Panjang umur ini makmur dengan ibadah ya Allah Panjang umur ini dengan taat takutkan kepadamu ya Allah penuh dengan kegembiraan dunia maupun di akhirat Allahumma ya Allah kami yang hadir di majelis yang mulia ini mempunyai banyak hajat ya Allah dan di antara keluarga kami juga mempunyai hajat Engkaulah Rabbul Taub Engkaulah yang memberikan Rabbul hajat ini hajat ya Allah Engkaulah yang memberikan hajat kami memenuhi kebutuhan kami memenuhi segala kebutuhan kami ya Allah Allahumma ya Allah Berilah ketenangan bagi mereka ya Allah Orang-orang tua di antara mereka Anak-anak mereka ya Allah muliakanlah pula kami yang hadir di majelis yang mulia ini untuk nanti bersanding dengan baginda Muhammad untuk selalu nanti bersama dengan beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hidup kami kami bersama beliau baginda Muhammad sakratul maut pun kami bersanding dengan Nabi Muhammad ketika nanti di barzakh pun arwah kami dengan rohnya Nabi Muhammad ketika nanti di yaumul mahsyar kami pun bersanding dengan Rasulullah berkabul kami selalu bersama baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya Allah permintaan kami sedikit ya Allah dibanding dengan khazanahmu yang luas ya Allah dengan gudang kemuliaan yang begitu luas ya Allah kami mengetuk pintumu ya Allah maka tidak mungkin kau tolak permintaan kami ini ya Allah kami adalah hamba yang mukhara yang membutuhkanmu ya Allah meminta kepada dengan penuh kerendahan hati ya Allah tolak yang maha dermawan ya Allah Kau beri rezeki orang-orang yang bahkan tidak menyembahmu Maka bagaimana kau tak menolak Kau tidak memberi kepada dan akhirat mendapat ampunan Allah firman dunia dan akhirat mendapatkan kepada Allah mengangkatkan kedudukan di dunia maupun di akhirat kelak menjadi Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad wa ashabi Sayyidina Muhammad wa awliya wa adba'i Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam